Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pembahasan kita pada malam hari ini adalah pembahasan level tinggi yaitu masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab. Dambaan setiap muslim siapa yang tidak ingin masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab? Masuk surga saja adalah impian setiap mukmin. Apalagi masuk surga tanpa adab dan tanpa bisa. Kita tahu di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah setiap orang mukmin, setiap orang muslim pasti masuk surga. Setiap orang yang mengucapkan syahadatain la ilaha illallah Muhammad Rasulullah pasti masuk surga selama syahadatainnya tidak batal. Selama dia tidak membatalkan syahadatainnya dengan kesyirikan dan kekufuran. Akan tapi bagaimana cara masuk surganya ada di antara kaum muslimin yang masuk surga dengan dihisab terlebih dahulu dan diadab terlebih dahulu. Ada di antara kaum muslimin yang masuk surga dengan dihisab tanpa diadab. Dan ada kaum muslimin yang masuk surga tanpa dihisab apalagi diadab. Tatkala hari Yaumul Hisab yaitu hari persidangan. Kalau kita artikan dalam bahasa Arab itu hari perhitungan. Namun pada hakikatnya itu adalah hari persidangan karena yang menyidang kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka amalan kita akan diperlihatkan amalan kebajikan diklasifikasikan oleh Allah dan amalan keburukan diklasifikasikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah dihisab kemudian ditimbang Faman thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Barang siapa yang amalan kebajikannya lebih berat daripada amal keburukannya maka dia akan masuk surga dia akan berada dalam kehidupan yang dia sukai wa amma man khaffat mawazinuhu fa dan barang siapa yang amalan kebajikannya lebih ringan daripada amalan keburukannya maka tempat kembalinya adalah neraka jahanam ya. dan kita tahu tatkala sini oleh Allah Subhanahu wa taala maka merupakan perkara yang sangat berat perkara yang sangat berat karena kita akan dibongkar keburukan kita secara detail satu per satu oleh Allah Subhanahu wa taala dibukakan catatan amal kita maka tertampaklah seluruh amalan-amalan keburukan kita sebagaimana pula akan tampaklah seluruh kebaikan-kebaikan kita kemudian ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala ternyata ada sekelompok kaum muslimin yang masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab gambarannya tidak diperiksa langsung apa masuk luar biasa. Siapa mereka? Tentunya mereka adalah orang-orang yang memiliki kedudukan yang tinggi. Mereka itu orang-orang yang dikatakan oleh para ulama dengan alladzina pokok tauhid. Itu orang-orang yang memurnikan tauhid. Orang-orang yang memurnikan tauhid. Tauhid mereka sampai pada tingkatan tinggi. Kita tahu tauhid, barang siapa yang bertauhid, maka dia akan mendapatkan ganjaran yang luar biasa. Di antaranya adalah dosa-dosanya akan diampuni. Sebagaimana dalam hadis kunci, sebagaimana dalam hadis kunci, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibn Adam, law ataitani bi qurabil ardi qataya, thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfirah." Wahai anak Adam, kalau kau datang bertemu kepada aku pada hari kiamat kelak dengan membawa dosa sebesar bumi ini, Allah tidak mengatakan sebesar gunung ya. Allah tidak mengatakan seluas air di lautan, tapi Allah mengatakan sebesar buminya. Ini dosa yang sangat besar. Meskipun dosa yang sangat besar, namun kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma laqitani la tusyriku bi syai'a." Kemudian kau menemuiku dalam kondisi tidak berbuat syirik sama sekali, tauhid murni sama sekali, kau tidak berbuat syirik, syirik besar juga tidak, syirik kecil juga tidak. Ataituka biqurabiha maghfirah, maka maka aku akan menemui engkau dengan ampunan pula sebesar bumi ini. Ini dalil bahwasanya tauhid yang murni akan menghancurkan dosa-dosa, akan mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini dikuatkan dengan hadis yang masyhur yang dikenal dengan hadis Sahibul Bitaqah tentang kisah seorang yang memiliki sebuah kartu yang tertuliskan la ilaha illallah ya yuta birajulin min ummati yaumil qiyamah kata Nabi SAW dihadirkan pada hari kiamat salah seorang lelaki dari umatku disidang oleh Allah Subhanahu wa taala fayanshuru lahu tis'atan wa tis'ina sijillan kullu sijillin maddul basar kata Rasulullah SAW kemudian Allah membentangkan 99 catatan amalnya gulungan catatan amal setiap gulungan dibuka maka sejauh mata memandang isinya maksiat isinya maksiat dan ternyata ada 99 gulungan isinya maksiat semua setelah dibuka catatan amalnya Allah bertanya kepada dia hal tungkiru min hadha syai'an adakah yang kau ingkari dari maksiat-maksiat yang pernah kau lakukan yang tercatat dalam catatan amal ini kata dia la ya Rabb tidak ada saya ingkari saya akui semua maka Allah bertanya lagi hal Hal maka kata bati al-hafidhun wahai bulan apakah para malaikatku yang ditugaskan mencatat mungkin berbuat zalim kepadamu mungkin salah mencatat mungkin salah masukkan data kata dia lah ya tidak ada yang salah semuanya benar kata Allah Subhanahu wa taala apakah udrun am hasanah apa kau punya udzur ataukah kau punya kebaikan yang hendak engkau sampaikan Kata dia, Fayub atau Rajul, maka lahir tersebut pun terdiam dan tidak bisa jawab. Kata dia, lah, tidak ada. Maka kata Allah, Lala, fa inna laka indana hasanah. Kata Allah, enggak, kau punya kebaikan di sisi kami. Maka Allah keluarkan bagi dia sebuah kartu tertulis, sebuah kartu di tokoh tertulis La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Satu kebaikan. Maka orang ini bertanya, Ya Allah, ma'adihi al-bitokoh min hadis kita. Ya Allah, ya Allah, satu kartu ini dibandingkan dengan 99 catatan amal. Maka diletakkanlah kartu la ilaha illallah di dalam timbangan dan 99 catatan amal di dalam timbangan yang lain. Fatawshaf hadis sijillat ya. Wa thaqulat al-bitaqah. Maka akhirnya ternyata lebih berat la ilaha illallah kata Allah innaka la tudramul yaum kau tidak akan ditolimi pada hari ini ternyata tauhid dia sangat kuat sehingga tauhid ini akhirnya mengalahkan maksiat-maksiat yang pernah dia lakukan. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah menyatakan, setiap muslim pasti memiliki kafir la ilaha pada hari kiamat. Akan tetapi kualitasnya tidak sama. Ya, meskipun setiap kita memiliki kafir la ilaha tidak semuanya memiliki kualitas yang kuat yang bisa menghancurkan dosa-dosa. Ini kekuatan tauhid bisa menghancurkan dosa-dosa. Nah, ada tingkatan yang lebih tinggi, yaitu seorang yang tidak berbuat kesyirikan dan tawakalnya tinggi. Apakah yang ingin menjadikan dia bukan hanya dihapuskan dosa-dosanya bahkan dia masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab. Masuk surga tanpa hisab. Masuk surga. Baik hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini saya akan menyampaikan sebuah hadis yang cukup panjang yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih mereka tentang orang-orang yang surga tanpa adab dan tanpa hisab. Sambil saya menyampaikan dari sini di tengah-tengah penyebutan dari sini saya akan menyebutkan beberapa faedah yang berkaitan dengan isi daripada konten daripada hadis ini. An Husain bin Abdurrahman dari seorang tabi'in bernama Husain bin Abdurrahman rahimahullah taala. Beliau berkata, "Qala kuntu inda Sa'id bin Jubair." Suatu hari saya berada di sisi Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair adalah seorang tabi'in yang dia adalah murid dari ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Faqala ayyukum ra'al kawkab alladhi qabla al-bari'ah. Tiba-tiba Sa'id bin Jubair berkata kepada teman-temannya, siapakah di antara kalian yang tadi malam lihat bintang jatuh atau meteor jatuh? Faqultu ana, maka Husain tidak Abdurrahman berkata, saya tadi malam lihat bintang inni lam akun fi tinggi walakinni nudiku. Tetapi saya melihat bintang biru tersebut karena saya tidak tidur dan saya tidak tidur. Saya bukan karena sedang sholat malam, tapi saya tidak tidur karena disengat binatang berbisa sehingga nggak bisa tidur. Alhamdulillah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala perhatikan ini dari bahwasanya seorang dalam pembicaraan boleh saja bertanya tentang suatu hal kejadian yang aneh seperti kemarin ada kecelakaan, kemarin ada sesuatu, nggak jadi masalah. Ada kejadian aneh, bintang jatuh atau meteor jatuh. Maka saya ini juga bertanya siapa tadi malam lihat bintang jatuh atau meteor jatuh. Maka Hussein bin Abdurrahman mengatakan saya lihat. Berarti Hussein bin Abdurrahman begadang kalau begini. Nah, para sahabat yang dahulu kalau begadang berarti salah. Akhirnya dia begadang, dia berkata saya begadang sehingga saya bisa lihat bintangnya itu maka orang-orang pasti menyangka dia sholat malam. Maka supaya tidak disangka dia sholat malam, maka dia bantah, dia tepis persangkaan tersebut. Dia mengatakan, Allah ini lam di sholat di wala tidur dulu Saya tadi malam begadang bukan karena sholat malam, tapi karena nggak bisa tidur disengat apa? Karena jengki Jadi disifat bangsa Arab dahulu. Jadi kalau mereka tidak tidur, pasti bisa dipastikan mereka sholat malam. Kalau kita belum tentu, kalau kita tidak tidur bisa dipastikan nonton bola atau yang lain. Orang kalau tidak tidur, sholat malam. Sehingga supaya tidak disampaikan sholat malam, dia tepis persangka tersebut. Karena di antara sifat yang tercela adalah sifat ingin dipuji dengan apa yang tidak dilakukan. Sifat-sifat orang munafik kata Allah Subhanahu wa taala, "Yuhibbuna dan yuhmadu bima lam Mereka suka dipuji dengan apa yang mereka tidak lakukan. Maka jangan sampai orang menyangka antum lebih hebat daripada yang yang seadanya, yang semestinya yang mereka. Kalau ada orang tanya sama antum, ya akhi antum apa kurang berapa juz? Kalau antum tidak punya amalan bilang aja. Baru juz 30 masih seperempat. Antum jangan bilang adalah. Berapa? Saya nggak begitu ya. Padahal tidak ada orang menyangka bahwa oh, ini orangnya banyak makanya dia nggak mulia. Ya. Karena kita ada. Bila hanya dia membuat orang menyangka anda lebih hebat daripada yang sungguh. Kalau orang kasih anda sumbangan, tolong kasih sumbangan itu bagi anaknya. Jangan anda memisahkan bahwa itu dari kocek anda. Bila ada orang nitip kepada saya, buat antum ya saya sekarang punya dulu. Dia memang orang menyangka bahwa itu dari dari anda. Berarti anda ingin dipuji dengan apa yang tidak anda lakukan. Itu sifat-sifat orang munafik di atas. Saya minta rahmat tidak ingin dipuji dengan sesuatu yang tidak dilakukan maka dia tepis tersangka tersebut dia mengatakan tadi malam saya begadang bukan karena saya sholat malam tapi saya tidak bisa tidur karena dikit kalah kalah jengking atau binatang terpisah. Kemudian saya juga bertanya, "Fama salata waktu kau tersengat kalah jengking, apa yang kau lakukan?" Dia mengatakan, "Kira ya, kau itu saya minta untuk rupiah, maka Sa'id bin Jubair bertanya, apa ramana kala dalik?" Apa yang menyebabkan engkau minta untuk dirukyah? Apa dalilmu? Gampang aja kalau bahasa kita, apa dalilmu mau minta rukyah? Ini biasa. Para sahabat dahulu kalau diskusi biasa ada dalil Maka Musa bin Abdurrahman mengatakan hadithun haddatsana Syabi. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari kepada kami Asy-Syabi. Wa ma Apa hadis yang diriwayatkan oleh syafi'i? kata Zaid bin Abdurrahman haddatsana an Buraidah bin Husayn radhiyallahu anhu qala Asy-Syafi'i meriwayatkan dari Husayn dari Al-Qur'an Buraidah bin Husayn bin Husayn radhiyallahu anhu bahwasanya sama-sama berkata la ruqyata illa min ainin aw humatin tidak ada ruqyah kecuali karena ain karena penyakit mata jalan atau karena humah yaitu karena demam akibat sengatan binatang berbisa. Jadi dia punya dari sehingga dia minta rugi kepada orang lain. Nah, Sa'id bin Jubair sekarang ingin membantah Usaid bin Abdurrahman. Karena hadis tersebut menyebutkan tentang ke keutamaan rupiah, tapi tidak dari sisi penjarilan tidak ada dalil menunjukkan boleh atau tidak ada dalil menunjukkan dianjurkan minta rupiah. Tapi hadis itu hanya Rasulullah mengatakan la ruqyata illa min ainin aw qamatin. Tidak ada ruqyah yang paling yang paling maju seperti buat penyakit ain dan penyakit demam karena disengat kalau gigi. Ruqyah buat yang penyakit ini juga boleh tapi yang paling maju buat dua penyakit ini. Namun tidak ada dalam apa hadis tersebut menyebutkan tentang keutamaan minta ruqyah kepada orang lain. Oleh karenanya saya juga ingin membantah saya tidak orang Said bin Jubair berkata, "Qad ahsana man ila ma qad sami'a." Sungguh baik orang yang melakukan ilmu yang telah sampai kepada dia. Dia puji. Ini ada dalam membantah. Dia mengatakan kau telah punya dalil, tetapi saya punya dalil yang membantah dalilmu. Kemudian dia mengatakan walakin haddatsana Ibn Abbas. Akan tapi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu guru kami menyampaikan kepada kami dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Quridat alayya umam." dinamakan pada umat-umat disebutkan dalam riwayat yang lain yaitu tatkala Isra Mi'raj. Tatkala Isra Mi'raj Rasulullah SAW diperlihatkan masa depan. Rasulullah SAW melihat ada sebagian wanita di neraka jahanam, ada seorang disiksa karena menyiksa kucing, ada seorang banyak Rasulullah SAW melihat tentang masa depan. Di antara yang diperlihatkan kepada Nabi tatkala Isra Mi'raj tentang umat-umat yang akan dikumpulkan pada hari kiamat. ditampakkan pada umat-umat seluruh umat-umat bersama nabi-nabi mereka. Faraaitu nabiyya wa ma'ahu rajulun wa ma'ahu Maka aku melihat ada seorang nabi pengikutnya cuma ar-rahbu. dalam bahasa Arab itu bilangan 3 sampai 9. Entah 7 orang, entah 8 orang, entah 6 orang. Saya melihat seorang nabi pengikutnya beberapa orang, enggak maknanya demikian. Wa nabiyya wa ma'ahu rajulun rajulan. Dan aku melihat seorang nabi pengikutnya cuma satu orang dan dua orang. Subhanallah, ada Nabi pengikutnya cuma satu orang, pada Nabi pengikutnya cuma dua orang. Yang lebih parah kata Nabi SAW, "Wan Nabi yang lain sama ahad ada seorang Nabi tidak ada pengikutnya sama sekali." Ini dari bahwasanya kebenaran tidak diukur dengan suara yang terbanyak, dengan pengikut yang terbanyak. Lihat para nabi di antara mereka ada yang pengikutnya banyak, ya. dan ada yang pengikutnya cuma beberapa orang. Dan ada yang pengikutnya cuma satu orang, dan ada pengikutnya dua orang, dan ada pengikutnya tidak ada sama sekali. Lihat Nabi minum alaihissalam, ya, yang berdakwah 950 tahun. Al-Qasana lebih dari 50 tahun, 950 tahun Nabi Nuh berdakwah. Kemudian dia berkata ini dakwah kaum bila dan wanha. Aku mendakwahi kaum usia dan malam bagaimana pada isya aja siang malam berdakwah luar biasa Nabi ini dengan berbagai macam metode Buma ini da'autuhum jihad terang-terangan Terkadang isra dengan secara sembunyi-sembunyi Semua metode dilakukan oleh Nabi Muhammad ya. Namun semakin beliau berdakwah semakin lari orang Dan Allah berfirman Wa ma'amana ma'ahu illa qalil Dan tidak ada yang beriman kepada Nabi Nuh kecuali cuma sedikit Sampai akhirnya mereka menyirik Nabi Nuh, mereka mendustakan Nabi Nuh. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Nuh alaihissalam untuk membuat kapal yang besar padahal tidak ada hujan sama sekali. Mulailah Nabi Nuh bikin apa? Kapal bersama umatnya. Datanglah kaumnya mengejek Nabi Nuh. Wahai Nuh, sudah ganti pekerjaan tidak berdakwah lagi jadi tukang kayu sekarang. Diejek Nabi Nuh alaihissalam. Artinya apakah kita katakan Nabi Nuh gagal dalam berdakwah? Jawabannya tidak. Kenapa? Innama alaikal balagh. Allah Subhanahu wa taala tugasmu adalah menyampaikan hidayah di dalam Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ilmunya sedikit, Allah tidak mencela Nabi Nuh alaihissalam. Allah tidak mencela mencela para nabi yang ilmunya cuma satu, dua, beberapa orang, ada tidak punya pengikut sama sekali. Karena sebagai orang ketika mereka berdakwah tidak ada pengikutnya, maka dia lupa cara dakwahnya. Pakai dangdutan misalnya supaya ramai. Salah. Memang ramai. Orang-orang bagi perempuan pukul ikhwan joget-joget pengajian dengan yang dangdutan apakah yang dibenarkan yang tidak dibenarkan inilah talbisul haqq bil batil mencampur antara kebenaran dengan kebatilan tapi pada hari ini Subhanahu wa taala jadi ini tasbih bagi nabi hiburan bagi nabi bahwasanya ternyata ada para nabi yang tidak punya pengikut sama sekali kemudian kata Nabi SAW Idrufi Ali sawadun azimun Tiba-tiba dinampakkan kepada aku jumlah yang besar Fa'aradu annahu ummati. Nabi mengatakan saya menyangka itu adalah umatku karena Rasulullah SAW tahu dikatakan oleh Allah pengikutnya banyak. Rasulullah SAW melihat pengikutnya begitu banyak kata Rasulullah SAW, aku menyangka itu umat. Bagi Nabi ada Musa wa Maka dikatakan kepada aku itu bukan umat, tapi itu umatnya Nabi Musa bersama Nabi Musa. Alaihissalam ini dalil bahwasanya umat terbanyak setelah umat Islam adalah umat Nabi Musa. Dalam riwayat dikatakan kepada Nabi, untuk ila lihatlah kepada cakrawala yang lain. Tiba-tiba sawadun azim, tiba-tiba terlihat jumlah yang sangat banyak yang mengikuti cakrawala. Dikatakan hadhihi ummat, inilah umatmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat tatkala menyampaikan dari sini kata Rasulullah SAW, "Wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bi ghairi adabin wala hisab." Di antara umatku ada 70 ribu orang yang masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab. Semua nahara pada pada manzila. Setelah Rasulullah SAW sampaikan kepada para sahabat, di antara umatnya ada 70 ribu orang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Rasulullah SAW bangkit dari duduknya, lantas beliau masuk dalam rumahnya. Bahwa masuk itu, bulan setelah Rasulullah SAW masuk dalam rumahnya, mulailah para sahabat bercengkerama di antara mereka berdiskusi siapa sih 70 ribu, 70 ribu orang tersebut. 70 ribu orang banyak atau sedikit? Banyak daripada 20 tapi sangat sedikit sangat sedikit untuk bayangkan kaum muslimin yang pernah hidup sejak Nabi zaman Nabi Muhammad SAW bersama yang lalu yang pernah hidup yang sekarang sudah meninggal yang sedang hidup sekarang berapa ya? yang sedang hidup sekarang berapa kaum muslimin ada satu miliar dua miliar satu koma berapa jumlah kaum muslimin sekarang satu koma berapa satu koma satu koma lima mungkin kira-kira 1,5 miliar. Belum yang akan hidup. Kalau digabungkan 70 ribu sangat sangat sedikit. Memang karena mereka ini orang-orang spesial yang menghasilkan tanpa adab dan tanpa bisa. Maka berbincanglah orang-orang negara itu siapa siapakah 70 ribu orang ini? Maka Allah ada yang berkata, kalau ada pemuladina, sahabat Rasulullah bisa jadi 70 ribu orang tersebut lah orang-orang yang merupakan sahabat Nabi yaitu sahabat pertama kaum Muhajirin kaum Ansar sahabat Nabi karena mereka tahu kedudukan para sahabat Nabi yang telah berjuang meninggalkan harta meninggalkan tanah kelahiran mereka meninggalkan kampung halaman mereka demi untuk menolong Nabi SAW dan demi untuk menolong Allah Subhanahu Wa Taala mereka tahu kedudukan para sahabat Nabi SAW kemudian ada yang mengatakan kalau arba'ahumul ladzina ulidu fil Islam wa lam yusyriku billahi syai'an. Mungkin 70 ribu orang itu adalah orang-orang yang sejak awal lahir dalam kondisi, di kondisi Islam kemudian tidak pernah berbuat syirik sama sekali. Wa dzakar asyara. Lalu mereka sebutkan tafsiran-tafsiran yang lain. Fa kharaja alaihi Nabi sallallahu alaihi Maka Nabi keluar dari rumahnya. Fa akhbaruhu. Maka mereka kabarkan kepada Nabi ya Rasulullah kami tadi berdiskusi tentang siapa 70 ribu orang tersebut. Maka Nabi SAW menjelaskan siapa 70 ribu orang tersebut siapakah tadi puluh orang tersebut? Kata salah satu, Humul ladina la yasarqun, wa la yahkabun, wa la yatatayyarun, wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah minta untuk dirukyah. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah berobat dengan menggunakan besi yang dipanaskan, pengobatan kain. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah bertatoyo, yaitu mengkaini lain, dengan sesuatu yang dilihat, dengan sesuatu yang didengar, dengan angka tertentu, dengan irama tertentu, dengan hari tertentu, dengan tahun tertentu, dengan bulan tertentu. Wa ini rabbihim yatawakkalun dan mereka bertawakal kepada Rabb mereka. Jadi empat sifat yang disebut oleh Nabi tentang 70 ribu orang yang surga tanpa ada dan tanpa hisab. uqasha itu bin Ihsan. Berilah seorang sahabat bernama uqasha bin Ihsan. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, Udullah an yaj'alni minhum. Ya Rasulullah doakan kepada Allah agar aku termasuk mereka kata Nabi anta minhum. Kau termasuk dari 70 ribu orang. Oleh karena kita katakan berkasnya pasti masuk surga tanpa azab dan tanpa bisa. Coba kalau kita hanya tak siapa? Ya Rasulullah saya juga. Ya Rasulullah saya panitia ya Rasulullah. saya ustaz ya Rasulullah. Kita kepada Rasulullah sudah meninggal sudah selesai. Fakama rajulun asal kalau saya dikatakan oleh Nabi kau termasuk dari golongan mereka dan benar atas syariatnya manusia ini sudah jelas surga tanpa ada tanpa hisab Fakama rajulun akhar berarti seorang lagi yang lain kemudian dia berkata Ya Rasulullah, kudu Allah an yaj'alani minhum. Ya Rasulullah, doakan saya juga agar termasuk dari puluh ribu orang tersebut. Maka Rasulullah SAW mengatakan, Sadaqaka biha buka asyah. Kamu sudah kedahuluan buka asyah. Kamu sudah keunggulan apa? Kehasyadan ini menunjukkan cerdasnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini riwayat dalam kalimat Al Bukhari dan dari Imam Muslim hadis sahih. Kenapa saya katakan Rasulullah SAW cerdas? Ya, karena Rasulullah SAW menjawab dengan jawaban yang tidak menyinggung hati orang yang minta tadi. Coba kalau Rasulullah SAW mengatakan, dia kamu juga, atau lagi, ya Rasulullah saya juga, ya kamu juga, atau lagi, ya Rasulullah saya juga, kamu tidak mau waduh. Mutung bisa jadi apa? Coba kamu tidak kira-kira mutung tidak mutung. Kasihan. Maka Rasulullah SAW menutupi pintu celah. Jangan sampai ada orang yang tidak termasuk 10 ribu orang kemudian mengatakan saya juga Rasulullah supaya tidak ditanya-tanya lagi maka Rasulullah SAW orang dengan cara yang halus. Kata Rasulullah Wasallam sabar maka biha, bukan sesama kamu sudah kedahuluan siapa? Bukan. Ini cara jawaban Nabi yang sangat halus. Jadi ini mengingatkan saya kepada Syekh Abdul Razak Hafizahullah Ta'ala Sultan Syekh Abdul Razak mengisi pengajian dan biasa kalau pengajian ada koreknya ada yang baca buku kemudian saya jelaskan satu hari yang baca buku ini bacaannya amburadul nahwunya nggak benar bacaannya salah ya. sering salah yang harusnya fathah di domah yang harusnya domah di fathah dalam bahasa Arab itu kalau dirubah fathah atau domah bisa merubah makna bisa merubah apa makna kalau saya katakan Doraba Muhammadun Zaidan. Artinya Muhammad, Muhammad sekarang doma. Berarti dia subjek. Muhammad mukul Zaidan. Zaidan itu fathah. Berarti dia mampu kepada banyak objek. Muhammad mukul Zaid. Tapi kalau saya baca terbalik, Doraba Muhammadan Zaidun berarti Muhammad dipukul oleh Zaid. Bisa berubah makna. Jadi ini pengaruh dalam bahasa ah, Orang ini baca salah-salah Arabnya dulu dulu. Kita yang dengar bisa. Tapi saya biarkan yang pertama. Kemudian saya jelaskan. Kemudian dia baca lagi sama-sama lagi. Saya biarkan lagi. Setelah saya ceramah kedua kali atau ketiga kali kata saya ganti yang lain. Ganti yang lain. Orang ini bikin tersinggung. Ganti yang lain. Kalau disuruh ganti, maka datang ke orang kedua bacaannya bagus, tidak ada salahnya. Dia baca bagus bagus. Di dalam kemudian kata Syekh ganti orang ketiga ganti lagi dan terus ganti orang keempat. Jadi sehingga yang pertama tidak ter tersinggung seakan-akan disuruh ganti-ganti banyak padahal supaya yang pertama diganti. Ini namanya menegur tapi menjaga apa? Perasaan. Baik makanya itu Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada hadis ini. Hadis ini jelaskan tentang ciri-ciri orang yang masuk tanpa ada dan tanpa hisab. Jumlah mereka 70 ribu orang. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW minta tambahan. Kata Rasulullah SAW, Zatul Rabbi, saya pun minta tambah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. 70 ribu sedikit. Maka Allah beri tambahan. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Fazadani ma'akul li alfin sebaina alfan. Wa talata wa talatu hatayani min hadayati Rabbi. Maka Allah pun beri tambahan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka setiap seribu orang dari 70 ribu orang tersebut bisa tarik 70 ribu orang ditambah dengan tiga kelompok manusia yang Allah tambah. Yang dia tidak tahu kelompok berapa jumlah. Sekarang saya tanya sama antum, berarti berapa jumlah total yang masukkan tanpa ada tanda baisan sekarang setelah Rasulullah SAW tidak tambahan? Setiap setiap seribu kok tujuh puluh ribu berarti berapa jumlahnya? Pakai kalkulator aja jangan. Sudah sudah paham kalkulator. Berapa? Berapa? Tujuh puluh ribu kali ribu kali berapa? Berapa? Kebanyakan puluh juta. Tujuh berapa rumusnya? puluh ribu kali setiap 1000 bohong puluh ribu berarti puluh ribu kali kali puluh. kebanyakan puluh ribu kali 70 ingat setiap 1000 bawa puluh ribu berarti puluh ribu kali puluh. benar atau tidak? salah 70 ribu 70 ribu kali 71 yang satu pertama kok jadi 70 pertama paham? udah paham ya? oh iya makanya belajar jadi jumlahnya sekarang satu kali sekarang 70 ribu kali 71 berapa? coba berapa? 4 juta 4 juta 970 ribu lumayan masih ada kemungkinan masih ada mungkin berdoa kepada Allah semoga kita termasuk dari orang-orang yang surga tanpa ada dan tanpa awal di sisi kami yang berkata lagi tapi pada hari itu subhanallah apa sifat-sifat mereka? empat Allah sebutkan yang pertama Humuladina la yastahun Orang-orang yang tidak pernah kita untuk dirukyah Merukyah hukumnya boleh Membantu orang lain merukyah hukumnya boleh Minta untuk dirukyah juga boleh tetapi 70 ribu orang tersebut atau 14 ribu orang tersebut memiliki sifat yang lebih tinggi, yaitu mereka tidak mau minta untuk dirugian Kenapa? Karena kalau kita minta dirugian kita minta orang lain merukyah kita, ada kehinaan tersendiri. Kita minta tolong sama orang tersebut. Yang kedua, kebanyakan orang di dunia dia mengkaitkan kesembuhan kepada kiai yang baca atau kepada ustadz yang baca. Seakan-akan kesembuhan bergantung kepada tukang baca rukyah tersebut ada yang perikatan hati, ya atau tidak? Ada yang perikatan hati. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya yang tanpa kata kata baik, tapi ini memiliki sifat yang sangat tinggi yaitu mereka tidak pernah minta untuk dirukyah. Tetapi misalnya antum sakit, kemudian istri antum minta tolong Ustaz untuk merukyah antum, terjadi masalah. Karena bukan antum yang minta untuk apa? Dirukyah atau Anda membantu orang lain untuk dirugi, maka tidak mengapa. Rasulullah SAW mengatakan, "Manis taqwa minkum an yaqra'a an yaqra'a yang falyaqal." Barang siapa yang mampu untuk membantu saudaranya, maka lakukan Anda bisa rugi, rugi. Jangan tunggu saudara kita kita untuk apa? Dirugi. Kita rugi Kita rugi dia dan tidak mengapa Rasulullah SAW pernah dirugi. Waktu Rasulullah SAW sakit, Aisyah radhiyallahu taala merugi Nabi istrinya. Rasulullah SAW tidak minta kepada Aisyah tapi Aisyah merugikan Nabi SAW. Waktu Rasulullah SAW sakit, waktu disihir Rasulullah SAW dirugi oleh malaikat Rasulullah SAW pernah dirugi oleh Aisyah kemudian Aisyah me me mengusap bagian sakit Nabi dengan tangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena tangan Nabi lebih berkah dan Rasulullah SAW pernah juga merugi Rasulullah SAW merugi Hasan dan Musim, mendoakan Hasan dan Musim dan banyak rupiah-rupiah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang menjadi maksud kita bahwa sifat-sifat orang tersebut yang masuk surga tanpa azab tanpa hisab, mereka tidak pernah minta untuk Ada Adapun merupiah tidak jadi masalah atau dirupiah tanpa meminta juga tidak jadi masalah. Kenapa? Karena minta rupiah ada nilai ketundukan dan ada nilai ketergantungan dengan orang yang kita minta untuk rupiah. Ciri yang kedua kata Nabi Shallallahu SAW, wala yakrahun yaitu mereka tidak pernah berobat dengan besi yang dipanaskan. Istilahnya pengobatan dengan al-khay dan pengobatan ini masih ada sampai sekarang di di Madinah masih ada. Dahulu orang-orang Arab dahulu meyakini kalau sudah pengobatan dengan kain pasti sembuh. Maka mereka punya istilah pepatah yang mengatakan akhirul dawa al-kain. Obat yang terakhir adalah al-kain. Memang dia sakit panas karena besi yang dipanaskan ditempelkan kepada tempat sakit namun biasanya sembuh. Jika ya sebagian orang berkeyakinan pokoknya kalau sudah nikah sembuh. Sehingga mereka terkadang lupa bahwa yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan situ juga ada penyiksaan terhadap tubuh. Kenapa? Karena besi dipanaskan, kemudian ditempelkan pada tubuh dan ini tidak diinginkan oleh syariat. Dan hukum kain itu boleh, tetapi barang siapa yang melakukannya maka dia turun dari derajat orang-orang yang masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab. Oleh karenanya, ya, lihat Rasulullah SAW tidak ingin, kalau ingin mencapai derajat yang tinggi, yang sampai anda mengikatkan kesembuhan anda kepada seorang kiai. Yakinlah ini bukan siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Dia baca, wah itu ini bukan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau kesembuhan saja, tidak boleh kita ikatkan hanya kita kepada kiai, apalagi masuk surga. Kemudian seorang menyampaikan, kalau saya sudah mencium tangan kiai tersebut, saya dapat berkah atau masuk surga. Kalau saya sudah bisa makan siang sama kiai tersebut kemudian masuk surga. Oh saya kemarin jalan-jalan sama Ustaz. Jalan-jalan di mana? Di Dufan. Emang eh, kalau jalan-jalan di Dufan masuk surga sama Ustaz? Karena sebagai orang orang senang mungkin dengan dekat dengan Ustaz. wajah. Tapi tidak ada jaminan yang dekat dengan dia dengan Ustaz berarti mau surga. Tidak ada jaminan. Kalau tidak mengamalkan ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Ustaz, Ustaz tersebut. Oleh karena sebagian orang terkadang jual berkah Orang-orang datang berkumpul, kemudian nanti ada yang membuka mulutnya, dicium ya. Kenapa? Karena berkah. Orang-orang tersebut dia ya, kenapa? Karena dia merasa kalau kita cium berkah tersebut, ya ini langsung apa? Surga. Ini tidak boleh. Jangankan masalah surga, masalah penyembuhan saja kita tingkatkan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Mereka surga itu surga urusan Allah. Nabi saw alaihi wasallam tidak bisa memberi hidayah kepada pamannya Abu Thalib. Padahal sangat dicintai oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Baik para dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sifat kedua. Yang pertama mereka tidak minta rupiah, yang kedua mereka tidak dihukum minta untuk diobati dengan besi yang dipanaskan dan yang ketiga wala yatatayyurun mereka tidak pernah mengkaitkan nasib siang dengan suatu yang dilihat atau dipandang atau didengar atau hari tertentu atau bulan tertentu atau tempat tertentu dan kata atatayyur kata Rasulullah SAW dalam hadis atiyaratu syirkun atiyaratu syirkun atiyaratu syirkun Tatoyor itu syirik, tatoyor itu syirik, tatoyor itu syirik. Tatoyor diambil dari kalimat toyer. Toyer artinya burung. Dahulu orang-orang musyrikin Yahudiyah, kalau mereka hendak pergi, mereka mencari jenis burung tertentu. Kemudian mereka lepas atau mereka usir. Kalau tak kalah mereka lepas burung tersebut, burung tersebut terbang ke kanan, mereka lanjutkan proyek mereka. Mereka bersafar. Tapi kalau burung tersebut ternyata ternyata terbangnya ke kiri, nggak jadi sapa. Kenapa? Kalau gunung tersebut terbang ke kanan berarti nasib mujur. Kalau burung tersebut terbang ke kiri berarti nasib apa? Siang. Nah, kalau burungnya tidak terbang-terbang, jadi sampai jadi para hadirin yang hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala ini keyakinan orang-orang yang ini. mengkaitkan nasib siang dan nasib mujur dengan seekor burung dan tidak masuk akal. Apa hubungannya burung terbang ke kanan dengan nasib mujur? Apa hubungannya? Apa kaitannya berubah ke kiri, kemudian kok nasibnya siap, ada hubungannya. Ini disebut dengan tabayun, kemudian digunakan dalam istilah yang lebih luas, yaitu menganggap nasib sial terhadap hari tertentu, terhadap bulan tertentu, terhadap burung tertentu, terhadap hewan tertentu, terhadap tempat tertentu. Seperti dan ini banyak sekali terjadi di masyarakat kita. Seperti seorang menganggap adanya hari sial, hari buruk. Contoh, ada dua orang yang menikah dalam lahir pada tanggal 17 hari Rabu Pahing misalnya. Istrinya lahir tanggal 13 Jumat Kliwon misalnya. Ini tidak bisa langsung nikah begitu saja kalau sebenarnya sebagian orang harus dihitung dulu. Kita pakai rumus apa? Kita rumus podcast dan yang lain. Isinya terkadang keluarnya tahun depan setelah dihitung-hitung oh, kamu hanya boleh nikah pada tanggal 12 Wabe 6 bulan lagi hidup mulai stres ini. Kita tidak bisa segera menikah. Ini hitungan bikin sial. Kenapa? Gara-gara tertunda apa? Pernikahan. Ini bikin repot. Hidup jadi repot seperti ini. Ini hitung-hitungan ego dan macam-macam dibuangin kesyirikan teman. Tidak ada dalam Islam seperti ini. Seperti orang-orang Arab Jahiliyah dahulu, mereka menganggap siang bulan Syawal. Tidak ada pernikahan bulan Syawal. Maka dibalas oleh Nabi SAW. Sebagaimana perkataan Aisyah, Nabi mengadakan akad nikah dengan Aisyah bulan Syawal. Dan kemudian Nabi SAW hidup bersama Aisyah juga bulan Syawal. Hidup serumah bersama Aisyah juga bulan Syawal. Kenapa dianggap bulan Syawal bulannya siang? Seperti orang-orang Arab jahiliyah dulu menganggap bulan Safar bulan siang. Sekarang kaum muslimin juga ada menganggap demikian, menganggap rabu terakhir di bulan syawal adalah hari apa? Siang. Sehingga harus bikin sholat anti barat atau macam-macam. Ini adalah adat jahiliyah. Menganggap hari tertentu, hari Rabu, di akhir bulan sofar adalah hari yang siang. Ini adat jahiliyah. Rasulullah SAW menambahkan dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan, la sofar tidak ada kesialan dalam bulan bulan siang. Dalam bulan sofar Tidak ada kesialan dalam bulan bulan sofar. Sebagai orang menganggap kalau mendengar ada burung hantu datang ke rumahnya, bum bum, oh, udah ini nasib siang berarti akan ada yang meninggal apa? dunia. Apalagi mau ekor bumbung bibit, bumbung puluh apa ada dua puluh satu tersebut lagi pacaran. Akhirnya dua orang akan meninggal. Ini dari mana seperti ini? Puluh hantu kok disalah Ada orang keluar rumah tuh dibeolin oleh wajib. Maka dia menganggap hari itu hari siang. Dia tidak jadi keluar rumah hari ini saya cuti. Kenapa? Baru keluar rumah kena burung, beolan burung, malu mati. Wafatnya juga tidak tahu Anda mukul bahkan tidak kasih tahu. Ada teman saya cerita, temannya protes waktu dia oleh burung merpati, merpati maka dia berbicara dengan burung tersebut dia mengatakan wahai burung merpati, bumi ini luas, kenapa kau pilih kepala saya? Luas kepala, burung merpati tidak milih-milih, kamu bukan kamu dia salah sendiri. Dia anggap sia kalau burung merpati. Yang paling parah ada yang menganggap angka 13 angka sia. Dia 11 sama 14 sama 12 apa bedanya? Ya, 11 12. Dia apa bedanya? 13 14 apa bedanya? Dia anggap angka 13 angka siap dia Indonesia. Apa ada pesawat khusus? Ada atau tidak? buat cari pesawat apa yang ada kursinya nomor 13. Takut orang. Takut. anda usia Atau cari hotel lantai 13 di Indonesia ada atau tidak? Takut orang. pesawatnya tidak ada acara bebas waktunya jatuh tampaknya jatuh waktunya meledak tampaknya apa meledak di Arab Saudi nggak ada seperti itu hotel mualatnya 13 kamar 13 nggak ada urusan nggak ada urusan kenapa kita merepotkan hidup kita seperti ini? dan ini ternyata kita dapatkan dari orang-orang barat yang katanya mereka telah mencapai teknologi yang tinggi katanya mereka canggih itu tiga 13 otaknya butuh semuanya kenapa bisa angka 13 ya ya saya punya istri 13 bersaudara anak ada adik istri saya nomor 13 itu anak siapa? Ente tidak boleh punya anak nomor 13. Berarti dari mana? Kebobrokan dan kegemuan kamu diikuti oleh kaum muslimin. Diikuti oleh kaum kaum muslim. Saya sendiri tiga 13 itu bukan anak sial bagi saya, bahkan angka keberuntungan. Mau cerita ceritanya? Apa tidak Hah? Boleh ya? Jadi bukan salah. Tapi ini artinya sekedar cerita aja biar. Ya. Jadi dulu waktu saya SMA saya pernah ikut lomba cepat. Cerdas cerdas tentang sama cepat cepat. Saya bukan bicara tentang ya. biar takut tidak memuji saya. saya bagian pendamping sebelah pak, sebelah kanan. Bicara utama. yang kita orang dari sekolah Kristen sekolah Kristen akhirnya mereka main curang kenapa harusnya pertanyaan kita menang namun kita disalahkan di antara pertanyaan tersebut waktu itu apakah suatu jenis cacing disebutkan saya lupa cacing apa yang ada pada sapi cacing apa cacing apa cacing sapi <laughs> ini ada cacing kalau di babi kan cacing kita ya kalau di sapi cacing apa Cacing sapi, ya, bukan cacing sapi. Ya. Intinya, saya bukan nama cacing. Intinya ditanya, cacing ini berada di hewan apa? Maka segera kita menyetel. Kita jawab. Juru bicara saya mengatakan cacing di, ada di sapi. Kata orangnya kurang 100. Kurang 100. Lo bisa kurang 100 benar-benar. Kata dia Anda tidak menjelaskan di mana di sapi tersebut. Apakah di dagingnya? Kan bisa jadi di tulangnya mereka benjekan tidak mau kita Islamin orang ya, ya ini sudah tahu cacing ngapain cacing di tulang ya akhirnya ada satu pertanyaan penentuan tentang masalah matematika saya itu bagian spesifik matematika tentang pertanyaan tentang ah, logaritma saya masih ingat waktu ditanya biasanya dia setelah menyampaikan pertanyaan saya langsung PJ ada waktu beberapa detik untuk hitung PJ dulu yang penting ayo dulu baru jawab pas setelah itu saya salah dengar soal dia tanya, saya pengen saya itu nggak ketemu, ketemu. Rupanya yang ada kelompok tiga kelompok, kelompok dikubik, dikubik, oh tiga belas, tiga belas. Saya dengar tiga belas kata saya. Ternyata pada akhirnya juara satu. Nanti tiga belas tidak selama makanya tiga belas kok aja kasih. Tapi berhasil terus Contohnya ada orang baru keluar rumah misalnya atau misalnya baru uh, eh, buka toko begitu buka toko pertama orang eh, pertama kali orang yang beli matanya buta manusia masa kemudian pertama matanya buta saya itu toko aja deh yang mau ada orang seperti itu saya pernah ketemu seorang pembantu di Madinah dia bilang Ustaz tolong carikan saya saya ingin kerja carikan saya kerja maka saya hubungi teman saya orang Saudi ini ada pembantu ingin kerja oh ya kerja sama saya maka saya bilang, Mbak, ada teman saya, silakan Mbak kerja di rumahnya. Besok mulai kerja Mbak hari Sabtu. Kata Mbak ini, waduh, saya nggak bisa kalau pertama hari kerja hari Sabtu. Nggak bisa, kenapa? Saya dilarang sama guru saya. Kenapa? Dianggap kalau kerja hari pertama hari Sabtu, hari siang. Dalam hati saya, makanya jadi pembantu terus ini. <laughs> ya, ini apa aja kalau kerja pertama hari Sabtu, hari siang? Orang Saudi dulu hari pertama kerja mereka hari ya, apa? Sabtu. Mereka Jumat, hari pertama kerja hari Tahu apakah mereka semua siap? Dari mana ini? Dari mana seperti ini? Menyusahkan hidup, merepotkan hidup, dan memundurkan orang seperti ini. Disebutkan ada seorang raja, dia keluar dari istananya. Waktu dia keluar dari pagar istana, dia ingin berburu atau berjalan-jalan, dia melihat ada seorang yang buta. Maka dia mengatakan ini siap orang buta ini, penjarakan orang buta tersebut supaya saya tidak siap. Maka dipenjarakan orang buta tersebut, lantas sang raja pergi, kemudian balik di sore hari, setelah balik, dia memberi budak tersebut. Kemudian mengatakan, dia mengatakan alhamdulillah ya, hari ini saya tidak siap dan saya penjarakan. Kata orang budak tersebut, justru anda yang bikin saya siap hari ini. Saya dipenjara gara-gara apa salah saya kenapa jadi dipenjara. Sebenarnya yang bikin dia siapa? Jadi ini yang makanya Allah harus Wa namanya takoyur Jadi ini banyak berbeda di tanah air kita. Ya. Barang siapa yang punya keyakinan takoyur seperti ini tidak termasuk dari 70 ribu orang yang sudah tanpa adab dan tanpa isi. Contoh di tanah kita yang paling banyak seperti orang meyakini kamu nabrak kucing bakalan siap. Sampai saya kemarin tanya Ustaz, menurut keyakinan kita kalau kita nabrak kucing, kita harus buka kos dalam kita. Kemudian kita jadikan kain kapan buat kucing tersebut terus kita ditahlilin maksudnya. Berarti sekian gambar, kenapa harus sekian gambar sama apa? Kucing. Saya bilang tidak ada kesialan dalam Islam kecuali karena maksiat. Di Islam itu tidak ada sial, tidak ada namanya maksiat, tidak ada namanya sial, tidak ada yang sial. Yang bikin sial itu apa? Maksiat. Nah kalau anda dapat kucing dengan sengaja, maka anda akan sial. Sebagaimana seorang wanita masuk neraka jahanam kata Nabi SAW, "Dakhalat imra'atun nar bi hirratin tersebut dan dia tidak lepaskan bukit tersebut mencari makan sendiri. Akhirnya masuk neraka jahanam. Nah, kalau ada orang naik mobil sengaja nabrak kucing, ya itu namanya, itu sial namanya karena bermaksiat. Tapi kalau anda nggak sengaja, maka tidak dikatakan nasibnya. Kalau orang tidak berkucing, kok? dan Allah. Ya ada pindahkan kucing tersebut agar tidak mengganggu di jalan, pindah ke tempat misalnya tempat sampah atau di gudang dan menjadi masalah. Ya, sebagai untuk kebersihan, kamu tidak perlu buka apa kaos, kaos dalam. Ada-ada saja. Dirudi kucing ditabrak sangat sering. Hampir sering tiap hari mungkin kita lihat kucing ditabrak. Kenapa? Orang-orang seperti kalau bawa mobil kayaknya nah kucing seberang ada lihat keberak, keberak sering. Ya mereka tidak tahu. Saya sendiri pernah naik mobil dengan teman saya nabrak kucing. Kata kucing yang main di lampu merah yang ketabrak. Terus bagaimana? Mau kita turun orang turun? nanti ada petugas kebersihan yang mengambil kucing tersebut. Apakah dikatakan masih ada PA. Ini cuma tabrak kucing di masih kita sini di Bekasi, Jakarta. Apa hubungannya ada Jadi tabrak kucing di tangan alam juga tidak sial karena tidak sengaja. Kalau sengaja itu maksiat karena kita katakan tidak ada kesialan kecuali bersama kemaksiatan. Kalau ada melakukan maksiat Anda akan sial. Entah sial di keluarga, entah sial dalam pekerjaan, ya. Pokoknya sial. Kenapa? Maksiat tidak tangan apa? Kesialan. Baik para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sifat yang ketiga tidak bertatoyo. Yang keempat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka bertawakal kepada Allah mereka. Dan bahasa tawakal sangat panjang ya. Namun inti daripada tawakal adalah menggabungkan antara iktimad berserah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha itu namanya tawakal. Harus sesuai dengan usaha. Tanpa usaha maka tidak dikatakan tawakal. Karena Rasulullah bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli, la razaqakum Allah kama yarzuqu tayr." Kalau kalian bertawakal dengan tawakal yang benar, maka Allah akan berikan kalian rezeki sebagaimana Allah beri rezeki kepada burung. Tabu di masa tabu bi Burung terbang dalam kondisi perut kosong kemudian balik sudah kenyang. Ada orang salah paham yang hadis mereka mengatakan kita tidak usah bekerja, santai, tawakal Allah kasih rezeki. Seperti burung Allah kasih rezeki. Siapa kira burung tidak kerja? Burung itu sebelum subuh sudah bangun. Padahal dia tidak punya akal. Antum coba lihat antum pergi sholat subuh miring-miring badannya, burung sudah loncat ke sana, loncat ke sini, berkicau satu yang lainnya, cucu cucu sudah sudah bangun sebelum subuh. Mungkin dia sholat malam kita tidak tahu. <laughs> Kemudian burung tersebut terbang berkilo-kilo, ya tidak. Emang dia masih rezeki dia diam aja, dia terbang berkilo-kilo. Mulutnya kosong lapar nih, dia terbang, dia pulang mau makan meskipun usaha kita tidak maksimal, namun jika disertai dengan tawakal maka rezeki akan lancar. Ini perkara Ibnu Rajab Al-Hambali. Seorang berusaha meskipun tidak maksimal, tapi dengan tawakal yang maksimal, maka dia akan dimudahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari makanya yang terus sebenarnya itulah hakikat dari tawakal. Tatkala Nabi SAW ditanya oleh seorang ya Rasulullah, dia mohon tadi mengatakan, "Kudriku hawa tawakal, ya Rasulullah saya lepaskan kota ini kemudian saya masuk masjid bertawakal." Kata Rasulullah, Allah ilham wa tawakal. Atau saya ingat dulu kemudian saya bertawakal. Kata Rasulullah SAW, ilham wa tawakal. Ikat dulu kontak baru bertawakal. Ada usaha. Ya. Jangan kita lepaskan motor di luar, taruh kunci situ, saya tawakal kepada Allah. Masuk motor hilang, ya sudah, itu sudah. Katanya, gimana? Dia salah sendiri. Kalau ente di Saudi mungkin. Di Saudi begitu, nggak jadi masalah. Di Saudi sering orang taruh mobil di sholat, mobil nyala. Ada kuncinya tidak dikunci. Dia sholat mobil hilang. Saya sendiri, bapak mau mengeluarkan mobil, tertahan ada mobil di belakang saya. Saya bel-bel orangnya nggak datang yang punya mobil, mobilnya nyala. Maka saya bel-bel, saya periksa ke orang, saya buka pintunya, ah, mobilnya nyala, ada blackberry di sampingnya. Subhanallah. Maka saya mulai mobil tersebut, saya mundurkan sendiri. Kemudian saya keluar, saya buka lagi. Jadi kalau Indonesia hilang semuanya. Di Saudi tidak. Ya bukan berarti dia ada mobil yang ada mobil yang hilang, tapi banyak insecure tidak jadi tidak jadi masalah. Oleh karenanya namanya tawakal harus berusaha disertai dengan doa kepada Allah Subhanahu senantiasa bersandar kepada Allah. Keluar ada doanya bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwwata illa billah. اللهم اني اعوذ بك ان اعدل او اضل او ازل او ازل او اظلم او اظلم او اجعل اجعل عليه doa keluar doa masuk pasaran doa masuk masjid doa keluar masjid doa kembali masuk dalam rumah doa mau tidur ada doanya Subhanallahumma rabbi bika wa dhaqtu jambi wa bika anfa'u in amsakta nafsi fadhkirlah wa in arsaltaha fahfadha bima taqfadu biha ibadah lima tanpa bihi ibadah kesalahan. Ya Allah, aku tidur. Aku bisa meletakkan lampuku karena engkau ya Dan aku bisa mengangkat lampuku bangun dan tidur karena engkau ya Allah. Jika tak kala aku tidur kau tahan nyawaku tidak kembalikan lagi maka aku tidak nyawaku. Dan jika kau kembalikan lagi nyawaku maka jagalah nyawaku sebagaimana kau menjaga orang-orang yang sholat. Di antara doa Nabi dan kalian mungkin kata Rasulullah SAW, wa qawatu ilaika amri. Aku serahkan urusanku kepadamu ya Allah. Jadi dari bangun tidur sampai tidur kembali diajarkan doa dan doa-doa inilah yang ya membiasakan, membiasakan kita untuk bertawakal kepada Allah. Kalau kita tidak hafal doa minimal kita bilang apa? Bismillah. Minimal apa bis? Bismillah. Mau naik motor lupa pak doa naik motor bilang apa? Bismillah. Semuanya Bismillah. Kalau kita tidak tahu doanya karena itu kalimat apa? Keberkahan. Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah para hadirin yang subhanahu wa taala ciri-ciri orang-orang juga tanpa adab dan tanpa hisab. Dan terakhir saya ingatkan bahwasanya mereka adalah orang yang mulia. Mudah-mudahan kita termasuk dari mereka. Namun bukan berarti bukan berarti kalau ada orang yang masuk surga dengan hisab pasti lebih rendah kedudukannya dari masuk surga tanpa ada tanpa hisab. Saya ulangi, bukan berarti kalau ada orang yang masuk surga dihisab dulu, berarti pasti kedudukannya lebih rendah daripada orang yang masuk surga tanpa ada tanpa hisab. Ada orang dihisab namun setelah hisab bakalannya pahalanya banyak, atas bukannya tinggi. Oleh karenanya benar kata para ulama bahwasanya orang-orang miskin lebih dahulu masuk surga daripada orang kaya itu benar. Kenapa orang miskin hisabnya apa yang dia hisab? Orang kaya hisabnya banyak. Atau saja HP ini kan bikin masalah HP ya. HP ini hisabnya banyak dikasihkan. Dia tadi itu. Coba kalau antum punya HP apa jadul? Cuma nama, nomor telepon, nama, nomor telepon. Nama teman telepon. Mungkin ada catatan daftar utang. HP jadul apa yang dia di HP jadul? Hisapnya tidak ada. HP sekarang smartphone kan? Ya. Ada orang apa? Uh, eh, HP chat, HP Peter kan? Ya? Tapi yang wajib gunakan goblok juga ada. Ya? Eh, isinya macam-macam. Intinya cewek, intinya macam-macam, intinya ke situ. Oh ini hisapnya panjang ini enggak enggak ente komentar, ente ini, ente ini ketawa ke TV, ente godain cewek, ente kirim email sama cewek, ente kirim teman masa lalu kan, cewek zaman dulu <laughs> semuanya ente apa tidak hisap hisapnya panjang. Ini kita baru bicara apa? hampir Belum bicara mobil. Nah, kalau sepeda hisapnya ya, gampang. Kalau mobil mahal hisapnya kan panjang. Dari mana dapat duit beli mobil itu sudah hisap sendiri. Apa yang digunakan buat apa sudah hisap sendiri. Karenanya orang miskin lebih rezeki surga daripada orang kaya. Bahkan sebuah riwayat 500 tahun lebih dahulu masuk surga sebelum orang kaya. Tetapi bukan berarti bukan berarti yang masuk surga lebih dulu pasti surganya lebih tinggi. Ini tidak demikian. Ini dijelaskan oleh Ibnu Hajar Contohnya ada orang kaya, uangnya banyak tapi dia banyak bersedekah, bersedekah sana, hisabnya banyak. Tapi dia bisa jelaskan kepada dia hisab. Ya Allah, uang saya saya gunakan ini, uang buat ini, buat anak yatim, bikin bodoh. Akhirnya ternyata setelah pahala pahalanya sangat banyak. Meskipun dia waktu surga belakangan, bisa jadi surganya lebih apa? Lebih tinggi. Jadi orang yang bisa masuk surga tanpa ada dan tanpa hisab bukan berarti seluruhnya lebih tinggi daripada orang yang masuk surga setelah di dihisab. Bisa jadi ada orang yang masuk surga setelah dihisab terlebih dahulu lebih tinggi. Yang masuk surga tanpa ada dan tanpa hisab tergantung amalan masing-masing. Demikianlah para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala hadis karena kita katakan tadi dan mereka-mereka yang mengusulkan adab dan tanpa hisab semoga kita termasuk dari golongan mereka. Berarti minyaknya tadi masih nyala, masih merah. Tapi kalau dipanaskan kemudian didiamkan, hangat tidak sampai membakar, kita tusukkan maka ini bukan bukan air. Dikatakan kalau ada sifat syirik maka tidak akan masuk surga. Bagaimana dengan syirik kecil, riak dan yang lainnya? Jadi uh, jika dalam kondisi memiliki ciri kecil seperti dia seperti tatoyur tadi, tatoyur tadi ciri kecil. Menganggap nasib sial apa? Menganggap nasib sial hari Rabu, menganggap nasib, nasib sial malam Jumat Kliwon. Saya nggak tahu di sini malam Jumat Kliwon Padahal tidak ada dalilnya malam Jumat Kliwon Kalau di Arab Saudi malam Jumat itu malam liburan. Jadi tidak ada yang perlu ya. Kalau hadirin dari Subhanahu wa taala, yang seperti ini syirik kecil bukan syirik apa? Syirik besar. Nah, kalau ada orang kemudian jadi syirik ini meninggal belum sempat bertobat masuk neraka boleh tidak. Benar dia, dia tidak termasuk dari yang masuk surga tanpa ada tanpa parisan itu benar. Tetapi dia meninggal dalam kondisi berdosa dan nanti dosa syiriknya akan diklasifikasikan dengan keburukan-keburukan yang lain dan akan ditimbang dibandingkan dengan kebaikan-kebaikan. yang Paham? Ini sebagai dosa besar yang lain. Beda dengan kalau syirik akbar, kalau syirik akbar sudah saya ceritakan. Masuk ke Singapura sudah masuk neraka jahanam kekal selama-lamanya. Tapi kalau sudah kecil tidak, dia akan diklasifikasikan dengan dosa-dosa yang lain kemudian dia akan ditimbang dengan kebaikan yang yang ada. Dalam sebuah pengajian sunnah dikatakan maksud tidak minta rugi adalah rugi non syar'i. Tapi kalau minta rugi syar'i dibolehkan mana yang benar? Ini pendapat adalah pendapat yang tidak kuat. Kenapa kalau yang dimaksud adalah tidak minta rukyah yang syar'i. Apa apa istimewanya kalau begitu? Kalau karena anda minta rukyah tidak syar'i langsung jadi musyrik. Paham saya? Saya ulang, kalau ditafsirkan tidak pernah minta rukyah maksudnya tidak pernah minta rukyah yang ciri. Ya kalau gitu apa istimewanya orang ini? Karena kalau minta rukyah yang syirik langsung jadi apa? Kafir, musyrik. Maka dibantah oleh para ulama dari istimewanya. Yang dimaksud tidak pernah minta rupiah sama sekali, justru tidak pernah minta rupiah yang meskipun syafi'i. Paham? Dan nah, ini pendapat yang lebih kuat daripada pendapat pendapat ini. Ustaz, setiap kali saya pulang ke kampung halaman, saya selalu merasa berat untuk kembali merantau ke Jakarta. Apakah ini termasuk katoyur? Tidak, Alhamdulillah ingin pulang kampung. Ngapain ke Jakarta? Kecuali iyalah iya, pilihan iya, cerita pilihan cerita jadi kalau katakan saya malas macet di sana ini bukan petoyon ya. kalau naik pesawat turunnya susah karena muter-muter nggak ada tempat parkir sekarang sekarang pesawat itu tempat parkir susah Assalamualaikum. Ya, surga tanpa hisab ada cuma sekitar 4,7 jutaan, sekitar 5 juta ya. kan? 4,4,9 70 ribu, 4,9 juta 70 ribu. Namun ingat kan tadi Rasulullah SAW mengatakan wasalahu atayati min di Robi. Masalahnya nah, itu seperti ini kalau bahasa Inggris bahasa Arab. Saya orang ambil air ya, ambil pasir satu genggam, tiga genggam. Kita nggak tahu. Jadi dengan tiga genggaman Robbu dengan satu tiga kelompok manusia Robbu dan satu kelompok kita nggak tahu berapa jumlah. Masih ada ini sesuatu yang bilangan yang tidak pasti. Nabi SAW mengatakan jumlahnya berarti 4 juta 900 ribu 4 juta 970 ribu orang beserta tiga kelompok yang Allah pilih tiga kelompok ini satu kelompok berapa kita nggak tahu jumlah jadi masih ada kemungkinan lebih daripada itu Bagaimana jika seorang istri setelah minta bulu kepada suami dan suami menerimanya, apakah suami masih boleh tinggal serumah? Tidak boleh. Jadi kalau jadi namanya pegatan itu ada apa namanya putus hubungan suami istri ada tiga model ada namanya tolak ada namanya ulu ada namanya fasah tolak itu suami mentalak istri dan boleh suami mentalak sampai tiga tiga kali talak satu kalau talak satu istrinya masih statusnya istri namun sudah ditalak masih boleh tinggal satu satu rumah namun tidak boleh digauli ya tidak dipegang boleh namun tidak boleh digauli selama dalam masa tidak kalau sudah masa idahnya lewat maka wanita tersebut sudah wanita lain. Tidak boleh dilihat lagi sebagaimana wanita yang yang lain. Kalau mau kembali harus akan nikah yang baru. Namanya hulu. Hulu itu istri minta diputuskan tali pernikahan. Seakan-akan seperti antum sudah beli barang, kemudian penjualnya membatalkan. Apa eh, antum antum membeli barang, penjualnya membatalkan. Seperti seorang suami sudah beli istrinya, jika bahasa kasarnya dia sudah bayar mahal, kemudian penjualnya jasa ini tidak mau dia batalkan dia kembali lagi, dia kembali lagi, kembalikan lagi harganya. Maka tatkala dikembalikan buyarlah akan pernikahan tersebut, maka sang wanita bukan lagi mahramnya apa? Sang suami tidak boleh saling melihat lagi. Tetapi sang wanita punya masa iddah selama sebulan kalau tidak salah atau satu kali haid, bukan itu. Satu kali haid. Tapi dia sudah wanita ajnabiyah, tidak boleh ketemu lagi, tidak boleh melihat lagi, tidak boleh ya, seperti wanita orang lain. Jadi ini beda dengan tak. Namanya fasah karena fasah itu yang memutuskan membatalkan akad pernikahan dari pemerintah. Misalnya suami istri nikah, ternyata ada syubhat, ternyata istrinya adalah saudara sepupu susuannya. Tidak mau cerai saling mencintai, maka pemerintah wajib untuk memisahkan. Meskipun dua-duanya saling apa? Mencintai. Kenapa dua-duanya adalah mahram? Contoh. Kalau menikah di bulan Syawal, apakah berarti mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Allah alam ya soal apakah Rasulullah SAW tatkala menikah Aisyah di bulan Syawal, Syawal adalah suatu kesengajaan atau kebetulan saja atau dalam rangka membantah orang-orang yang meyakini bulan Syawal adalah bulan sial. Tapi intinya kalau ada menikah bulan Syawal, ada pas dengan nikahnya Nabi dengan siapa? Aisyah. Allah a'lam bishawab. Ya Tapi apakah dianjurkan saya tidak tahu. Bolehkah kita berdosa untuk menepis rasa riak? Tidak boleh. Tidak boleh. Contohnya ada salah mengatakan, antum sudah wajib sama. Aku sudah. Kalau sudah bilang apa? Sudah. Jangan bilang belum berarti dusta. Tidak boleh itu namanya apa? Dusta. Kan ini sudah haji, Ini sudah haji pada engkau belum belum saya belum haji. Takut ria ini nggak boleh. Ini dusta boleh dan dusta kata Rasulullah SAW inal kadiba yahdi ilal mujur wa inal mujura yahdi ilal nar musik itu mengantarkan kepada kewajiran dan kewajiran mengantarkan kepada neraka jahanam jadi tidak perlu kita kalau kita ya kita bilang benar kita jujur dan kita berusaha menepis ria lawan ria tersebut namun jangan dilawan dengan dusta jika seorang mendatangi tempat rukyah dan merukyah diri sendiri apakah itu termasuk salah jadi saya ulangi, meminta untuk dirukyah itu tidak berdosa. Paham? Itu boleh, tetapi menurunkan derajatnya tidak termasuk dari orang-orang yang suka tanpa atau dan tanpa bisa. Namun kalau dia datang di sendiri, maka tidak jadi masalah. Yang penting dia tidak minta untuk dirukyah. Apakah sama surganya Nabi Adam dengan surganya surga nanti? Dan jaraknya surga neraka berapa dekat? Siapa yang ngukur itu? Masih surga dengan neraka pada mereka saya tidak tahu. Tetapi dalam dalam ayat-ayat disebutkan terjadi dialog antara penghuni neraka dengan penghuni apa? Surga. Jaraknya seberapa dekat? Apakah ada alat yang canggih supaya mereka suaranya bisa sampai? Dan sekarang kita tahu kecanggihan teknologi luar biasa. Bukan berarti saling melihat berarti harus dekat, tidak harus. Sekarang kita tahu bahwa dia bukan berarti saling melihat, tidak harus, tidak harus dekat. Bisa jadi jauh namun bisa saling melihat. Gitu dan di surga pernah terjadi dialog tapi penghuni surga mengatakan masalah kamu bisa apa kamu neraka kenapa kalian masuk neraka siapa mereka jawab kalau dalam nabi bilang sholat dan dulu tidak sholat dan seterusnya penghuni neraka mengatakan wa ada ashabun nari ashabal jannati an afidu alaina minal ma au bima allah penghuni neraka menyeru penghuni surga mereka mengatakan wahai penghuni surga berikanlah makanan dan minuman kepada kami kami haus di antara sisa yang Allah berikan kepada penghuni neraka, Allah kepada penghuni neraka terhadap nikmatnya penghuni surga. Jadi mereka sakit hati. Jadi sudah disiksa, dengan kenikmatan tidak bisa diraih, apa nggak sakit hati itu? Itu di antara sisa Allah kepada penghuni Adapun ya, apa namanya surganya lebih Adam apakah sama? Jawabannya sama. Surga itu surga. Surga yang lebih ada pernah keluar darinya, itulah surga yang akan kembali kepada orang-orang bertakwa. Oleh karena kita dikatakan orang-orang mukmin bahwasanya kampung yang sebenarnya adalah apa? Surga karena dahulu mereka pernah tinggal di kampung tersebut kemudian mereka dikeluarkan. Oleh karenanya tatkala apa namanya Nabi Adam diminta untuk memberi syafaat dia mengatakan bukankah saya telah mengeluarkan kalian dari surga kalian? saya sempat Pak. dan disebutkan berarti surganya surga yang sama. Tetapi bukan berarti kondisinya sama. Karena surga itu bisa berkembang kondisinya, bisa dimodifikasi oleh karena seorang beriman. Kalau dia mengucapkan zikir tertentu, Allah tanamkan pohon korma di surga. Semakin dia banyak zikir tertentu, dia semakin banyak ditanamkan pohon korma di surga. Barang siapa yang sholat ini dibangunkan surga, ditaruh di surga. Semakin dia banyak sholat-sholat tersebut, semakin banyak istana di surga. Jadi surga itu sudah ada, namun isinya bisa mengalami modifikasi dan pengembangan. Bagaimana dakwah yang terbaik untuk memilih pemimpin aparat negara yang baik? Apakah harus mengikuti pemilu atau dakwah taklim saja? Ya kita lakukan semua. Yang tidak ikut ikut pemilu berusaha dekati pemerintah dakwahi mereka. Bukan Rasulullah SAW mengatakan hadirun nasihat agama itu nasihat. Orang sahabat berkata, "Liman ya Rasulullah?" Siapa yang harus bagus untuk siapa ya Rasulullah? Kata Rasulullah lillahi wa li rasulih wa li kitabih wa li a'immatil muslimin. Di antaranya nasihat untuk para pemimpin kaum muslimin. Maka seharusnya kita punya waktu ruang untuk menasihati mereka karena mereka juga butuh nasihat. Ya. Mungkin mereka tidak pernah dengar pengajian karena kesibukan dengan jabatannya, karena hartanya dan macam-macamnya. Kalau ada kesempatan kita masuk ke dewan pemerintahan, kita nasihati. Maka jangan pula kita tidak mau ikut pemimpin tidak kita sama sama sekali. Mereka punya hak untuk kita dakwahi, mereka punya hak untuk kita nasihat. Ada yang kita minum masalah masalah khilafiyah dan sudah saya sering jelas masalah khilafiyah, sebagian ulama tidak membolehkan sama sekali dan mayoritas ulama membolehkan di antara Syekh bin Bas, Syekh Syekh Abdul dan para ulama yang ada sekarang kebanyakan mereka membolehkan memilih jika memang pilihannya bisa diketahui kira-kira mana yang lebih baik bagi kita. Taruhlah calonnya ada 10, kita bingung mana yang kita pilih, semuanya sama-sama. Karena kalau kita bingung tidak harus pilih. Paham? Tapi kan kalau misalnya calonnya dua, kan kita bisa tahu ini lebih baik daripada yang itu, maka ah, kita pilih yang terbaik. Jadi ini adalah kaidah menjalankan kaidah ketika apa mudharain menempuh kemudaratan yang diberikan. Bukan berarti kita menyetujui kemudaratan, tidak. Tapi dua kemudaratan tersebut kita pilih yang paling apa? Yang paling ringan. Nanti saya sampaikan seperti kelas orang Arab Badui kicik di masjid. Waktu kajian di masjid, para sahabat ingin mencegah anak Badui. Rasulullah mengatakan, ya, oh, biar dia kencing. Terus saya kencing, maka Rasulullah SAW suruh ambil air sayangkan untuk apa, uh, e, menyirami bekas kencing tersebut. Bukan berarti Rasulullah benarkan Jangan saya salah pahami. Bukan berarti Rasulullah SAW membenarkan kencing di tetapi tidak dihindari. Ada pilihan kencing di masjid satu titik atau lagi ditegur akhirnya dia balik akhirnya tinggi pura-pura maka Rasulullah lebih memilih lebih baik kencingnya di satu dinding bukan berarti hukum kencing di masjid boleh paham paham saya nah kalau memilih ya berarti kita mengatakan proses memilih dengan itu berarti boleh tidak tapi kita memilih kemudaratan yang lebih apa yang lebih ringan bahkan kan sering kita tanyakan kepada siapa sahabat tentang saudara-saudara kita di Amerika Serikat. Saya sering dengar propaganda. Syekh ada pemilihan presiden di tempat kami Amerika Serikat. Dua-duanya sama-sama kafir. Maka saya mengatakan pilih yang paling dekat kepada kaum muslimin. Paham? Yang paling baik kepada kaum karena orang kafir adalah yang jahat, ada yang kafir. Ini saja. Apa ini di dunia? Bukan berarti kita mengatakan berarti Syekh membolehkan orang kafir jadi pemimpin. Bukan begitu cara berpikirnya. Tapi berpikirnya berarti memilih kemudian tadi lebih apa? yang lebih ringan. Saya contohkan saya masuk dalam suatu dalam suatu RT ada 80 kepala Kemudian dia punya dua calon, satunya tukang mabuk koruptor, satunya orang baik sering ke masjid. Ya. Nah kalau yang tukang mabuk ini benar dia sering minum bir di, di masjid. Mungkin dia sering minum bir, orang-orang minum bir kenapa dia tukang mabuk? Bikin sering pesta dan macam-macamnya. Nah ternyata antum 40 kepala keluarga 20 itu tukang mabuk seperti orang tukang mabuk tersebut. 20 lagi orang berita awam. Sekarang bagaimana sikap antum 40 kepala keluarga ini? Milih atau tidak? Hah? Milih atau tidak? ilustrasi dalam ruang lingkup apa? Kecil. Namun saya katakan ini adalah masalah ilmiah. Ya ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan boleh. Masing-masing ada dalilnya, maka tidak perlu kita saling uh, atau menjelek-jelekkan. Kewajiban taat kepada orang lain, suami, istri, anak, orang dan lain-lain. Bagaimana menyikapi mereka dengan yang hajat ke acara Natal mereka dengan alasan toleransi? Kalau tidak dituruti ada potensi merusak hubungan. Di samping juga kita punya kewajiban pada mereka. Kita katakan Rasulullah bersabda, "La ta'ata li makhluqin li makhluqin bi maksiatil khaliq." Tidak ada ketaatan kepada makhluk manapun dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bilang toleransi kita, kita biarkan warga negara yang non muslim yang Nasrani melaksanakan acara Natalan silakan jangan ganggu. Mereka beribadah di gereja jangan diganggu, ya. Biarkan mereka beribadah, biarkan mereka acara Natalan. Kita biarkan, ya, namun bukan dari toleransi kita ikut-ikutan dalam acara tersebut atau ikut-ikutan mengatakan selamat Natal ini bukan bentuk toleransi. Ya, kenapa? Karena mengucapkan selamat Natal konsekuensinya parah, bahaya. Selamat Natal artinya selamat kelahiran Isa sebagai Tuhan. Selamat kelahiran Isa sebagai apa? Tuhan. Padahal Allah mengatakan dalam jadi dua bulan, Allah tidak melahirkan dan Allah tidak dilahirkan. Dan Allah mengatakan dalam hadis kursi dalam Sahih Bukhari, "Syatama ibnu Adam, wa lam yakun lahu dzalik." Anak Adam mencaciku dan itu bukan hak dia untuk mencaciku, tidak boleh dia mencaciku. Adapun dia mencaciku dia mengatakan saya punya anak. Jadi orang yang mengatakan sedang mencaci siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan ya dalam ayat Allah mengatakan wa qalu taqadar rahman wa di akhir surat Maryam kata Allah mereka mengatakan Allah punya anak laqad dicintum syai'an idza kata Allah kalian sungguh telah mendatangkan perkataan yang sangat mungkar waktu samawati yatafattu hampir-hampir langit terbelah karena ucapan Allah punya anak watansyaqul ardu tahilul jibalu ada dan hampir bumi terbelah dan gunung-gunung berhancuran tatkala mereka mengatakan anda oleh Rabbani wala dan mereka mengatakan Allah punya anak kemudian Allah mengatakan in kullu man fis samawati wal ardi illa atir seluruh nabi semuanya datang kepada Allah sebagai hamba. Tidak boleh kita mengatakan malaikat Jibril anak Allah apalagi hanya seorang manusia seperti Nabi Isa alaihi salam. Oleh karena orang yang mengatakan selamat datang ini berarti mengatakan selamat ada Tuhan baru. Tuhan yang anaknya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini kalimat syirik tidak boleh. Oleh karena itu mengatakan perkataan selamat datang lebih parah daripada selamat bersin, Lebih parah daripada selamat minum khamr. Kenapa minum khamr bukan syirik? Artinya bukan syirik, tapi selamat natal artinya selamat lahir Isa sebagai Tuhan. Jangan dikatakan besar kita kan masing-masing. Kalau kita bilang selamat natal maksudnya selamat lahir Nabi Isa sebagai Nabi. Tidak, yang dipahami oleh orang non Muslim sekali kita mengatakan selamat natal bisa bukan Tuhan, aku sudah silakan dia di Injil. Bagaimana Nabi Isa dia berdoa kalau dia Tuhan dia berdoa kepada siapa? Nabi Isa sholat kalau dia Tuhan dia sholat kepada siapa kalau begini Nabi Isa ketakutan, apakah Tuhan ketakutan? Nabi Isa pernah ketiduran dibangunkan, tak bangun-bangun, apakah Tuhan ketiduran? Repot seperti itu. Makanya toleransi boleh, namun tidak kebablasan dengan mengucapkan selamat Natal. Ustaz saya sedang sakit, apakah berobat di dokter spesialis mahal lebih cepat disembuhkan oleh Allah dibandingkan berobat di puskesmas? Kenyataannya begini. Jadi kita yakini bagaimana tawakal yang benar ketika sakit tawakal yang benar kita yakin ya. Fa idza maridtu fa huwa yashfin kata Nabi Ibrahim, kalau saya sakit yang menyembuhkan adalah tema Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pergi berusaha terus Rasulullah perlu berusaha. Kita berusaha berobat, kita tahu ada dokter yang bagus dan ada kurang bagus, kita pergi yang bagus. Itu namanya tawakal yang benar. Terus kita bertawakal, kita yakin ini berada Allah Subhanahu wa taala karena kesembuhan bukan dari dokter, dokter tersebut kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya punya teman beberapa Kristen yang Allah diponis mati 3 bulan oleh dokter. Kamu bakal mati. 3 bulan lagi mati. Akhirnya berobat dengan error sembuh. Ponis dokter tersebut apa? Salah. Saya pernah ketemu seorang di Pekalongan, ya dia sampai berulang-ulang pakai saya berulang duit saya habis waktu duit saya sudah habis dokter sudah ponis kamu berapa bulan lagi akan meninggal dunia sudah nggak usah operasi lagi tidak akan berhasil akhirnya apa saya ketemu dengan seorang wanita yang soleh dia mengatakan sudah uangmu yang ada sisanya bersedekah dan banyak puasa sunnah akhirnya dia bersedekah dia puasa sunnah bersedekah puasa sunnah sekarang sembuh total berarti kesembuhan dari siapa dari Allah Subhanahu Namun tawakal yang benar berusaha disertai dengan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah para hadirin yang saya sampaikan pada malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari pribadi saya sendiri. Semoga Allah maafkan kita semua. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.